الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد الأصاة بدار نقمته وزوال نعمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى اله واصحابه الابرار وعلى التابعين باحسان في اكتفاء الاثار اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعتيئوه لعلكم ترحمون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yatakabbalullah minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah dari ibadah adalah ibadah yang dilandasi oleh takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sudah ribuan doa kita panjatkan. Dan kita sudah menggelar beberapa kali istighosah. Pembacaan solawat maulid kepada Nabi Muhammad SAW diselenggarakan di berbagai tempat. Sedekah sudah dikeluarkan dalam berbagai bentuk pembangunan masjid-masjid tersebar di mana-mana. Bahkan pesantren-pesantren mengelilingi di sekitar kita. Pengajian-pengajian pun tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Namun yang kita herankan, di sisi lain kebejatan merebak luas. Kecurangan selalu mewarnai hidup kita. Kezaliman tersebar di mana-mana. Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan seakan-akan tidak akan pernah ada ujungnya. Hal itu pun dibarengi dengan berbagai bala, bencana, musibah yang terus menerus datang menimpa dan menerjang kita. Seakan tak kunjung berhenti. Ditambah lagi para penguasa yang terus menerus bertindak aniaya kepada masyarakat. Seakan tidak pernah kasihan, tidak iba dengan nasib yang menimpa masyarakat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengapa semua itu bisa terjadi? Apa sebab dari semua itu? Dan mengapa Allah murka kepada kita? Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udziba ahlu qaryatin fiha 18.000 ashar alfan amaluhum amalul anbiya." Allah menurunkan bencana dan azab kepada suatu negeri, sedangkan di dalamnya terdapat 18.000 orang yang mana amal ibadah mereka seperti para nabi. Tapi anehnya di sini Allah tetap menurunkan azab dan bencana. Di situ ada orang-orang yang ibadahnya hebat. Ibadah mereka seperti para nabi. Dan jumlahnya bukan satu tapi delapan belas ribu. Para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, kaifa, bagaimana itu bisa terjadi? Nabi SAW menjawab, Lam yakunu yaghdabuna lillah. Mereka itu orang-orang ahli ibadah. Yang ibadahnya ngetop. Ibadahnya luar biasa. Seperti para nabi. Tapi sayangnya mereka tidak pernah marah karena Allah. Mungkin marah untuk urusan pribadi, iya. Marah untuk urusan politik, iya. Marah untuk urusan partai, iya. Marah untuk organisasi, iya. Tapi marah untuk urusan agama, mereka tidak. Tidak lagi hati mereka tersinggung ketika maksiat ada di tengah-tengah mereka. Tidak lagi hatinya terganggu ketika melihat pemandangan-pemandangan maksiat di mana-mana. Tidak lagi ada cemburu dalam hatinya ketika aliran-aliran sesat tersebar di sekitarnya. Mereka tidak pernah marah karena Allah dan mereka tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita mengerti bahwasanya walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita selalu memanjatkan doa, walaupun kita berdakwah mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, kita ramaikan majelis-majelis zikir. Kita ramaikan masjid. Tapi jika kita tidak pernah bergerak untuk menghentikan maksiat-maksiat yang ada di sekeliling kita. Aliran-aliran sesat yang ada di sekitar kita. Maka ibadah kita juga percuma. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, hal amil tali Hei Musa, kamu sudah beramal untukku. Kamu sudah beribadah untukku. Nabi Musa menjawab, Ya Rab, solaitu, wasumtu. Ya Allah, aku sudah sholat. Aku berpuasa Aku bersedekah. Semua sudah aku lakukan. Itu semua amal ibadah. Yang aku tujukan untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. Itu semua ibadah kembalinya kepadamu. Tapi apakah pernah engkau beramal untukku? Nabi Musa bertanya, Wahai Allah, apakah amal yang untukmu itu? sehingga aku bisa melakukan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, amal untukku adalah al-hub fillah. Engkau harus mempunyai hati yang cinta karena Allah. Engkau berdamai, engkau berdekatan, engkau menjalin hubungan baik kepada orang-orang di sekitarmu karena mereka taat kepada Allah. Itulah al-hubbu fillah. Wal fillah. Tapi juga engkau jangan lupa. Engkau juga harus membenci. Di hatimu harus ada rasa tidak suka ketika orang di sekitarmu ada yang merusak agama Allah ada yang bermaksiat. Engkau harus ada rasa benci. Itu semua amalan untukmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini kita tahu bahwasanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaqi ural iman. Min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling bagus. Sehingga tidak layak kita tinggalkan. Kita harus sensitif. Ketika kita dengar di negeri kita ada orang-orang yang berusaha melegalkan LGBT bahkan mengibarkan bendera LGBT kita harus sensitif kita harus murka. Kita harus marah. Bukan karena nafsu. Bukan karena emosi. Tapi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus ada rasa tidak suka, tidak senang. Kenapa? Karena maksiat yang besar ini berupa al-liwat, hubungan sesama jenis ini dikutuk oleh Allah maka kita tidak suka dan tidak senang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kita heran ada orang-orang yang masih berkata kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Biarkan yang mau melakukan hal itu biarkan. Yang penting kita tidak melakukan. Di mana cemburu kita? Di mana al-hubbu billah wal bughdhu billah? Belum lagi ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Ada orang-orang yang mau menggabungkan, menyamakan antar semua agama. Semua agama sama. Islam sama seperti agama lain. Sehingga mereka berusaha memberikan pemandangan-pemandangan kepada masyarakat, keakraban-keakraban antar tokoh agama tapi di balik itu ada misi yang keji. Ingin menyebarkan paham bahwasanya semua agama sama dan semua agama benar. Wal billah. Kita tidak menolak toleransi antar umat beragama. Kita sangat mendukung toleransi antar beragama. Tapi jika mencampur adukkan ajaran agama, membenarkan semua agama, kita harus menolak dengan tegas. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bangkit. Kita rubah suasana di negeri kita ini menjadi suasana yang tenang, suasana yang jauh daripada balak, jauh daripada azab dengan kita selalu rajin beramar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Jangan sampai hati kita kosong dari al-hubbu fillah, cinta karena Allah wal bughdhu fillah dan benci juga karena Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri kita ini dari berbagai bala, musibah dan bencana. Dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah dalam ajaran yang benar, dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah sehingga kita bisa membawa husnul khatimah di akhir umur kita.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 الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر